Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa nasalli wa nasallim wa nubarik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bihadihi Wa stanna bi sunnatihi ila yamiddin Wa ba'd Kaum muslimin, kaum musliman, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan dari pembahasan hibah yang sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana seharusnya dan bagaimana Islam mengatur tentang hibah orang tua kepada anaknya. E, pembahasan sekarang mengenai takbidul hibah atau kapan hibah itu menjadi lazim. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa ba'da taqbidil hibati wa لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده رواه أهل السنن al rahimahullah berkata Dan setelah Menyerahkan hibah Setelah si pemberi hibah Menyerahkan barang yang dihibahkan dia Wa qabuliha Dan setelah diterima oleh si penerima hibah Al-Mauhubulah Karena setiap akad tentu harus ada ijab dan qabul ijab pernyataan dari si pemilik barang hibah ini saya hibahkan takbir menyerahkan barang bisa jadi mereka berada di suatu tempat lalu dia mengatakan kamu tahu motor saya yang itu oh tahu lihat lihat ya motornya itu saya hibahkan kepada anda ini baru <clears throat> ijab dengan perkataan belum ada serah terima barang. Wa qabuliha dan diterima barang tersebut oleh si penerima hibah. Oh ya. Pada saat dia mengatakan di tempat yang jauh dari motor tersebut, motor itu saya hibahkan kepada Anda. Dia mengatakan, "Iya, saya terima." Dan untuk syarat sahnya hibah, memang harus ada ijab dan kabul. Karena hibah bila seseorang menerima hibah dia berada dalam minnatu ghairihi yaitu kebaikan orang lain yang sedikit banyaknya akan berdampak pada hubungan dia dengan orang tersebut ya dan akan berdampak dengan bahwa dia berhutang budi kepada orang tersebut uh, oleh karena itu para syuara mengatakan ahsin ila nasi tasta'bid bahumu. berikan kebaikan berikan hadiah berbuat sesuatu untuk orang maka hatinya akan menjadi kau artinya engkau akan memperbudak hatinya bila untuk tujuan yang baik suatu hal yang dibolehkan jadi untuk tujuan yang diharamkan seperti hibah dalam rangka untuk riba atau hibah dalam rangka untuk riswah untuk menyogok ini jelas tidak haram, diharamkan dalam Islam, tidak dibolehkan. Hibah untuk kebaikan, membantu orang tersebut atau ingin menjalin hubungan baik dengan dia, maka dibolehkan. Rasulullah SAW pernah memberikan hibah. menerima hibah, memberikan hibah. Dan bahkan menerima hibah dari Najasyi. Ya. Maka ini suatu hal yang dibolehkan. Dengan perkataan tadi, maka saya menerima umpamanya tapi motornya masih di rumah si pemberi hibah penjauh dari mereka membuat akad dalam kondisi ini hibah belum menjadi lazim si pemberi hibah masih boleh rujuk tapi status barang itu sudah menjadi milik penerima hibah tapi belum lazim menjadi milik penerima hibah artinya pertambahan dan kekurangannya menjadi milik dia kelelahan hewan ternyata ketika dia mengatakan tadi itu saya bahkan kepadamu hewan yang itu sapi yang itu atau kambing yang itu dan mereka belum serah terimakan kambing tersebut ternyata kambing tersebut langsung lahir berarti induk dan anaknya ini milik si penerima hibah karena sudah menjadi milik penerima hibah tapi dalam rentang waktu sampai saat diserah terimakan barang si pemberi hibah masih mempunyai kesempatan untuk rujuk dan dalam syariat dia masih memiliki kesempatan untuk rujuk dari hibahnya tersebut ya dengan mengatakan sampai di rumah ternyata atau setelah dia menyatakan bahwa sapi itu milik kamu lalu menit kemudian istrinya nelfon Alhamdulillah sapi yang itu lahir anaknya sekarang Imbang dia Sekarang ini berikan kepada penerima hibah dua Bukan sapi, bisa sapi dan anaknya Induk dan anaknya Maka dia mengatakan kepada teman yang menerima hibah Maaf, sekarang berat Saya nggak jadi memberikan anda hibah Boleh sekarang secara syar'i boleh Dan tidak berdosa dia kecuali menurut pendapat zahiriyah dan ini pendapat mayoritas para ulama dia tidak berdosa dalam hal ini kecuali pendapat Zahiriyah mengatakan dengan ucapan dengan akad ijab dan kabul maka sudah menjadi lazim jumhur para ulama mengatakan tidak berdasarkan hadis Rasulullah SAW menurut kalimat Muslim di mana Rasulullah mengatakan ya kulumnu adam anak adam mengatakan seorang manusia mengatakan mali mali hartaku hartaku ini hartaku ini hartaku wahai hartaku wahai hartaku Rasulullah kemudian mengatakan Wallaka min malika illa Yang hartamu itu adalah Ma'akal tafafnait Sesuatu yang telah engkau makan Lalu menjadi Masuk ke dalam perut dan menjadi Bermanfaat bagi tubuh anda Itu yang menjadi hartamu Au ma labist fa'ablait Atau pakaian yang engkau pakai sampai menjadi lusuh Itulah yang hartamu ma tasaddaqta fa amdait atau sesuatu yang telah engkau sedekahkan kemudian engkau teruskan al-imdha di sini mana takbit, serah terima kemudian juga diriwayatkan dari Imam Imam Malik dalam matanya dengan sanad yang sahih bahwa Abu Bakar radhiyallahu memberikan hibah kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha dalam bentuk syirina wasaqan kebun kurma yang hasilnya sebanyak 20 wasak 20 wasak itu berarti sama dengan 5 kali nisab zakat karena nisab zakat eh maaf 4 kali nisab zakat karena nisab zakat 5 wasak sedangkan yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Aisyah 20 wasak kebun kurma yang hasilnya 20 wasak ya <clears throat> 5 wasak sama dengan kurang lebih 700 kilo lebih 50 kilo dikali dengan 4 2,33 ton hasilnya yang diberikan kebun tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu akan wafat dia mengatakan kepada anaknya ya bunayyati wahai anakku sesungguhnya kuntu nahaltuki Syirina wasaqan Juzhadan Aku pernah memberikan kepadamu kebun kurma yang hasilnya sebanyak 20 wasak kan tetapi belum engkau terima belum engkau terima dan belum engkau urus, belum engkau ambil ya belum kau terima, belum kau urus, belum kau ambil masih kau biarkan begitu saja masih aku yang mengurusnya dan sekarang aku merasa sakit akan meninggal maka karena belum kau terima sekarang dia menjadi malu irsin menjadi harta waris ini menunjukkan bahwa boleh rujuk dari hibah sebelum diserah terimakan ini pendapat mayoritas para ulama Adapun setelah diserah terimakan Andai sapi tadi, bunting tadi serah terimakan Tentu diterima di depan mata tersebut Alhamdulillah lahir dan dia ingin rujuk sekarang tidak bisa ya karena sudah menjadi lazim kalau dia menjadi rujuk dia berdosa di hadis ini yang kata muallif di hadis berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing muntah kemudian menelan kembali, menarik kembali, memakan kembali muntahnya. Di sini muttafaqun alih. Laisa lana sawu. Kita tidak bisa diumpamakan dengan yang buruk. Bayangkan Rasulullah menggambarkan Anda yang memberikan sedekah, memberikan hibah, kemudian menarik kembali kata Rasulullah setelah diserah terimakan ya. Kata Rasulullah, ini bagaikan anjing Ya Allah, tadi dia memberikan sedekah, memberikan kebaikan. Sekarang kok seperti anjing? Hmm. Iya. Karena bila Rasul mengatakan anjing, anjing atau tidak dia? Sama seperti anjing. Dan kembali, kemudian anjing kalau masih makan makanannya mungkin masih pantas anjing itu makan makanannya. Tapi anjing dalam muntah ada. <laughs> Allah terlalu. kata ada ada atau tidak anjing memakan kembali muntahnya bukan menelan memakan kembali muntah dan memakan kembali muntahnya sudah keluar tersebut dia menunjukkan sesuatu yang sudah keluar diterima oleh orang tersebut kemudian dia tarik kembali sama dengan itu maka orang muslim tidak pantas seperti ini ya wafil hadisil hadis akhar dalam hadis yang lain لا يحل لرجل مسلم أن يعطي الأطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده رواه أهل السنن dan juga berdasarkan hadis yang lain diriwayatkan oleh ahli sunan dan sanas dan disahihkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda la yahillu li rajulin muslim tidak halal berarti haram hukumnya bagi seorang laki-laki yang muslim ayyatil atiyah dia memberikan sebuah pemberian thumma yarji'u fiha kemudian dia kembali menarik pemberiannya itu kecuali al-walidu fima yu'ti liwaladih kecuali seorang bapak seorang ayah yang memberikan pemberian untuk anaknya ini masih memungkinkan rujuk dan ini insya Allah akan kita bahas panjang lebar pada pertemuan depan mengenai orang tua atau ayah yang menguasai atau rujuk kembali dari harta anaknya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi Nah ya, Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas materi yang Ustaz sampaikan Kepada kami di kesempatan pagi hari ini Semoga yang singkat dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya Dan ikhwatal Islam rahimani Allahu wa Pemirsa TV Roja beserta pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bersama kami, di kesempatan pagi hari ini dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda di 081317776543 untuk pesan singkat. Untuk uh, menghubungi kami melalui telepon di 0218236543. Silakan bagi Anda dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan kesempatan pertama kami nantikan. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Dengan apa siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Halo. Ya, silakan halo. sudah masuk, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, uh, Taufik. Di mana? Di Narogong. Silahkan Bapak Taufik pertanyaannya tujukan ke Ustaz langsung. <clears throat> Ini Ustaz. Uh, oh, Taufik. Uh, orang tua saya kan mewariskan ada uh, beberapa tanah gitu. Bentar, orang tua itu sudah meninggal? Sudah, sudah meninggal Ustaz. Ya, Bapak atau Ibu ini? Hmm. <clears throat> Bapak atau Ibu Pak Taufik? Iya, ada yang 2000 meter, ada yang 800 meter, ada juga uh, rumah juga ada. Nah itu saya ada tiga bersaudara yang apa saya yang paling besar ya saya laki-laki terus di apa saudara saya dua perempuan yeah. terus ibu saya ibu masih ada ibu saya juga masih ada itu cara pembagian gimana Ustaz ya? satu laki-laki dua perempuan ibu masih ada ya, nah. ya. bapak cuma punya istri satu Iya Ustaz. Bapak cuma punya istri satu, Bapak. Uh, is, istrinya istri istri ada dua sih, Ustaz. Iya, berarti ada ibu antum ada istri kedua kan? Enggak, ibu saya istri pertama, Ustaz. Iya, berarti <laughs> ya, betul betul. betul. Eh, gimana cara pembagian Ustaz? eh. Karena uh, warisannya Ini semuanya milik Bapak. Iya, iya, milik Bapak semua. Tidak ada milik ibu antum juga milik istri kedua kan ya? Heeh. Dari istri kedua ada anak lagi enggak? dari seru enggak ada enggak enggak punya anak Ustaz. Enggak punya anak Ustaz. Nah. Baik, Pak Taufik. Cara, pembagiannya sih yang SRI gimana Ustaz? Ya, iya, cukup terima kasih atas uh, atensi dan uh, ikutnya dalam partisipasi di kesempatan pagi hari ini. Tunggu jawabannya dari Ustaz. Silakan Ustaz. Hmm, Masya Allah, pagi-pagi beliau minta hmm. bagi waris eh. saya. <laughs> Itu sudah <laughs> time khair Masya Allah. Uh, pembagiannya Allah telah alam untuk istri ada dua orang ya. yaitu masing-masing dapat seperdelapan seperdelapan ya berarti dibagi dua seperenam belas mm-hmm. masing-masing ibu antum mendapat seperenam belas istri yang keduanya uh-huh. mendapat seperenam belas sisanya yaitu tujuh per delapan atau empat belas per enam belas 14 per 16 itu dibagi empat untuk anaknya anak laki-laki uh -huh. dua bagian perempuan satu bagian itu dibagi empat atau kita selesaikan bentar empat tiga dua untuk ibu atau istri masing-masing mendapatkan dua per tiga dua dua per tiga dua ya berarti satu per enam belas kan hmm. sisanya dua puluh delapan ya ini dibagi empat setengahnya empat belas per tiga dua milik anda yang bertanya laki-laki hmm. kemudian tujuh per tiga dua milik saudari perempuan maka dibagi harta dibagi harta seluruhnya menjadi tiga tiga dua puluh dua bagian jelas ya catat lagi ya dibagi tiga puluh dua seluruh hartanya seluruh hartanya mau tanah yang 2000 mau mau yang apa yang Sawah, berapa tadi rumah rumah dibagi tiga puluh dua seluruhnya <clears throat> dinilai ya kemudian dibagi masalah eksekusinya terserah mau dijual bagus hmm. tidak dijual pun umpamanya saling menutupi boleh umpamanya anda sebagai anak laki-laki menutupi semuanya karena bagi anda terbesar mesti anda berikan kepada ibu anda satu per tiga dua hmm. bagi e, dua per tiga dua bagi ibu tiri anda dua per tiga dua adik anda perempuan masing-masing anda berikan empat belas per e, tujuh per tiga dua tujuh per tiga dua. Hmm. Kalau adik anda atau siapa di antara mereka yang mampu untuk menguasai, menguasai sebagian, tinggal dikonversikan. Yang jelas sebagiannya seperti ini. Itu termasuk juga harta yang dimiliki seperti kayak mobil, emas dan sebagainya saja. Semuanya, semua iya. harta dari bapak. Hmm. Ya. Dan tidak ada ahli waris kecuali ini. Ya. Karena ada anak laki-laki, maka terhalang ya, ahli waris yang lain. Wabillahi taufik. Nah Ustaz, Barakallahu Fikum wa Jazakallah Khairan Terima kasih atas penjelasannya untuk Bapak Taufik Demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Dan berikutnya kami nantikan kembali Telepon yang selanjutnya di belakang Bapak Taufik Halo, silakan. Nampaknya terputus Ustadz Kita tunggu kembali telepon yang selanjutnya Silakan Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi 0218236543 dan pertanyaan Anda mohon disesuaikan dengan pembahasan kita mengenai hibah. Silakan halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, dengan Bapak Suyoto di Tugu Mulia Oknya. Silakan Pak Suyoto, pertanyaan ditujukan pada Ustaz. Uh, tetapi Oku Oku Iya, Oku Palembang. Iya, Palembang Ustaz. Dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Bapak. Uh, monitornya, suaranya. Uh, ya, silakan Pak. Ini Pak, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Anda ingin tanyakan ini ada harta dari mertua di mana waktu dia hidup anaknya kan punya enam dia punya anak enam atau anaknya punya enam? Iya, tapi yang yang yang tua sudah sudah dapat jasa dia, sudah dikukuhkan, sudah cukup kata mertua. Nah, jadi uh, tanah yang ada sisanya ini dibagi lima. Maaf Pak Yuto, anaknya semuanya ah, laki-laki uh, atau perempuan atau bagaimana? Ah, ah, ada satu, satu, satu laki-laki. Satu laki-laki, lima perempuan. Ah, lima perempuan. Nah, terus di yang paling tua kita, tadi laki-laki atau perempuan? Yang paling kecil laki-laki. Ya, berarti yang pertama perempuannya Terus? Ah, terus di tanah yang ada di pinggir jalan ini dibagi lima, terus dibangun ruko. Yang bangun ruko siapa? Nah, yang bangun masing-masing anak-anaknya dibantu oleh mertua tadi masing-masing tapi dibantu juga terus iya betul nah, cuman tanah yang dikasihkan iya nah, kalau menurut pembagian secara syar'i-nya itu belum belum apa belum adil itu belum pas kenapa belum pas soalnya toh eh, karena harta yang ada itu eh, lebih dari itu punya pabrik punya sapi punya sawah pabrik giling sapi anu we ada dua ada bedeng ada ruko lagi di pasar eh, sebentar ini yang dihibahkan iya, cuma tanah kan Pak Iro iya tanah tanah kalau yang lain kan belum dihibahkan oleh dia oleh mertua belum sewaktu masih hidup sewaktu ya. masih hidup terus sekarang udah meninggal mertuanya Uh, ah, sudah atau belum? Sudah meninggal. Ya, sisanya uh, tinggal dibagi berdasarkan waris. Nah, yang sisanya nggak dibagi, cuma yang dihibahkan ini tadi. Siapa yang nggak bagi? anak-anak yang perempuan yang lain diambil oh, oleh yang laki-laki. Ya, jelas Pak Yanto. Insyaallah nanti kita jelaskan. Ya, maksud maksud anak tuh gini, Pak Ustaz ya, tadi sewaktu masih hidup uh, mertua berpesan, ini saya kasihkan, tolong jangan dijual katanya. Yang mana yang jangan dijual? Ya, yang tanah yang dihibahkan tadi. Oh, terus. Nah, yang sudah kita bangun masing-masing kan? Ya. Eh. Ya. Namun bergulirnya kehidupan, tadi kan anak belum mendapat hidayah, belum mengikuti kajian. Yeah. Setelah ikuti kajian, kita masih bertahan di hidup di sekitar sini. Uh, yeah. Hmm, iya. Pak Erwandi bisa berpikirlah kalau seumpamanya di sekitar itu masih istilahnya pemahaman agamanya masih sangat minim Cukup, Bapak. E, nanti Bapak bisa mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Ditunggu jawaban dari Ustadz. Silakan. Ustadz. Wallah eh. ta'ala seperti yang beliau tanyakan mengenai bolehkah tanah ini dijual walaupun wasiat dari orang tuanya ini saya hibahkan tapi jangan dijual ya. persyaratan tidak boleh menjual hibah adalah persyaratan yang bertentangan dengan muqtadha al-aqd dengan demikian kullu syartin laysa fi kitabillah huwa batil. Pada dasarnya syarat persyaratan itu dalam akad boleh. Tapi bila syarat ini bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah maka persyaratannya batil. Pertentangannya bagaimana? Kalau dalam syar'i bila telah dihibahkan dan diterima, dia menjadi hak penerima hibah. Ya. Adapun yang masyarakat saya hibahkan Anda punya buku ini atau laptop ini tapi ini untuk kamu jangan di, jangan diberikan jangan dijual jangan setelah diterima ya saya terima setelah diterima maka persyaratan dia tadi adalah batal kenapa batal karena ini menjadi milik anda terserah anda mau anda jual mau anda hibahkan ya yang tidak boleh bila disia-siakan seperti namanya dibuang dilempar itu tidak boleh bisa lagi untuk dimanfaatkan hak anda boleh wabillahi taufiq Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya khotbah Islam kami nantikan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan hibah di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rudi di Kerinci, Ustaz. Silakan Bapak Rudi di Kerinci. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hmm, mau nanya nih Ustaz? Pak Rudi ini Ustaz hmm. uh, ada teman suruh menjualkan mobilnya yeah. dia bilang harganya segini terus terus kita suruh cari konsumen yang lain berapa mau jual terserah gimana berapa dijual yang penting yang yang nerima harganya umpamanya 90 ya Ustaz ya yeah. Terus kita terserah mau jual, jual 100 atau 120. Iya. Yeah. Gimana Ustaz? Ustaz oh, dari hasil untung itu uh, termasuk riba atau gimana Ustaz? Ini halal Farudi, Alhamdulillah. Farudi? Ya Ustaz. Halal insyaAllah. Ya, satu lagi ini Ustaz. Ya, ini ya. memang ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. uh-huh. Karena gharar. Ya. Bisa jadi saya berikan 90 dari saya, Anda jual 180. Hmm. Anda tanpa modal dapat untung 100% sama. Hmm. <laughs> Saya paling untungnya nggak sampai segitu. Iya. Yeah. Yeah. Tapi ini pendapat yang terkuat, pendapat yeah. Ibn Abbas dan pendapat Hanabila boleh dengan mengatakan bi tau taub sama kada fama walak Jual kain ini harganya dari saya sekian. Uh -huh. Terserah berapa Anda jual. Sisanya adalah untukmu ini boleh. Wabillahi taufiq Iya. Yeah. Ya halo. Masih tersambung Bapak. Yang kedua apa pertanyaan tadi? Ya, syukur Makasih. Allah Pak Rudy. Hmm. Terima kasih Pak Rudi di Kerinci dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Berikutnya kita akan angkat kembali satu penelpon sebelum kita angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Telepon yang selanjutnya kami nantikan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Dari Pak. Ya. Eh, saya mau nanya. Dari Bapak siapa di mana, mohon maaf? Cito eh, di Depok. Iya, silakan Pak Dito di Depok. Eh, Pak, saya mau nanya. Iya, Pak. Kan ayah saya punya sebidang tanah. Iya. Hmm. Nah, kemudian ayah saya uh, bercerai kepada ibu saya. Iya. Nah, terus ayah saya kan <clears throat> nikah lagi sama oh. istri. Nah, iya. terus saya pertanyaan saya Nah, ayah saya tuh disuruh kakaknya untuk membuat pabrik sepatu di tanah tersebut. Uh. Nah, padahal kakaknya itu tahu bahwa tanah itu sudah dibahkan kepada anak-anaknya. Bagaimana hukumnya tuh Pak Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Nah. Silakan. Selamat khair beliau menanyakan tentang seorang ayah menghibahkan kepada anak-anaknya. Uh Kemudian uh, ayah ini bekerja sama dengan saudaranya untuk membuat pabrik sepatu uh -huh. di atas tanah lahan, lahan tanah tersebut. Bagaimana hukumnya ini? Dalam hal ini khilaf para ulama, insya Allah pada pekan depan akan kita jelaskan lebih rinci. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayah boleh rujuk dari hibahnya seperti hadis tadi, uh -huh. dari ahlu sunan tadi illal walidu fima yu'ti waladahu kecuali seorang ayah bapak boleh dia rujuk dari pemberiannya kepada anak-anaknya walaupun sudah diterima oleh anak-anaknya si bapak ini masih boleh rujuk ya dengan demikian dan ini pendapat ini dalilnya kuat ya. dengan demikian bapak boleh menarik kembali yang diubahkan kepada anak-anaknya hmm. Allah taala Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Kembali kita akan uh, membacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk. Nah, pertanyaan pertama Ustaz, uh, Ustaz saya telah mewakafkan bidang tanah. Ya. Akan tapi dengan persyaratan terhadap organisasi tersebut. Tanah saya wakafkan dengan syarat harus untuk membangun masjid. Apabila tanah tersebut tidak kunjung dibangun masjid, apakah bisa ditarik kembali? Silakan Ustaz. Pertanyaannya, seorang yang mewakafkan tanah untuk masjid lalu tidak dibangun-bangun masjid. Iya. Eh. Uh, <clears throat> masjid cukup dengan tanah. Hmm. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Cukup dengan dibatasi tanah ini di masjid boleh sholat di sana sudah. cuma masalahnya di negara kita sering musim hujan. Kalau hujan, sholat di mana? Tapi kita lihat sebagian negara seperti di Arab Saudi hmm. mereka hanya membentuk uh, <clears throat> bata satu bata kemudian hmm. dibikin petak kemudian mhm. bikin seperti depannya tempat mihrab sudah mereka jadi sholat di sana hmm. di sana jarang hujan hmm. karena hmm. tidak kering dan tidak lembab hmm. seperti hmm. negara kita hmm. Tetapi bila, bila lembab cukup rumahnya, kita mewakafkan tanah tapi tolong kalian bikin masjid. -hmm. Siapa yang bisa bikin masjid dengan biaya besar? Mm -hmm. Dengan biaya besar ya memang pahalanya ada man masjid dan banallahu lahu baitan fil jannah saya membuat masjid maka Allah buatkan rumah itu di surga ya. tapi kemungkinan warga sekitar untuk membangun rumah mereka mereka kewalahan maka bila anda sudah terniat untuk menjadi wakaf dan sudah diserah dan sudah diucapkan diikrarkan ya. maka wakaf ini menjadi lazim tidak bisa anda tarik kembali ya. ya. organisasi tadi dibiarkan terbengkalai begitu anda bangun di atas sana, di atas sana tadi di lantai saja, kemudian dikasih atap sekedarnya, dinding, kasih dinding papan se, se sepinggang sehingga tidak masuk hewan, cukup hmm. sudah. Masjid. Yang biasa dan jadi masjid dan pahalanya Allah bangunkan untuk Anda rumah di surga. Insyaallah. Ya. Adapun menarik kembali dari yayasan tersebut tidak bisa. Hmm. Maaf, adapun menarik kembali wakaf tidak bisa, tapi menarik dari yayasan tersebut bisa. Ya mungkin Anda mengatakan sekarang saya alihkan nazirnya uh-huh. atau pengelolanya kepada pihak yang lain yang lebih siap untuk memakmurkan tanah ini menjadi masjid yang bisa digunakan oleh masyarakat. Hmm. Ya. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abu Mubarak di Kebumen. Beliau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika kita sudah mengatakan untuk menginfakkan e, sejumlah harta kepada sebuah lembaga Kemudian ada sesuatu hal sehingga kita batalkan Bolehkah hal tersebut Ustaz? Syukur Ustaz Abu, Abu Mubarak Bila anda maksud infak adalah sedekah iya. Bukan wakaf Karena wakaf dengan ikrar dia menjadi lazim berbeda dengan sedekah dan hibah mm. dan, dan kalian maksud dengan infak itu mm -hmm. karena kalau dalam dalam Al-Quran infak artinya bukan an-nafak seorang mm -hmm. bapak memberikan kepada anaknya pun infak namanya mm. linfik zau saati min saati hendaklah suami yang uh, memiliki keluasan harta menginfakkan menginfakkan juga artinya mm -hmm. kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan keluasan harta yang dimiliki kalau dimaksud dengan infak ini adalah sedekah dan seperti itu yang beliau inginkan, bukan wakaf. Mm -hmm. ya, maka sebelum anda serah terimakan baru ikrar saja boleh rujuk. Ya, boleh rujuk. Tapi kalau yang maksud infak adalah wakaf, yaitu habsul asli wa tasdidul manfaat, itu tanah umpamanya atau bangunan atau apa <coughs> yang anda katakan ini untuk Allah maka tidak bisa lagi ditarik hmm. Kalau untuk wakaf dari seorang bapak, kemudian anak-anaknya tidak setuju, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Setuju tidak setuju Anda, hmm. pemiliknya sudah mewakafkan. Hmm. Nah, Ustaz, uh, pertanyaan berikutnya hmm, dari Ibu Nur di Kendari. Betul. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam uh, Bolehkah pembagian harta waris itu tidak berdasarkan hukum Islam akan tetapi semuanya keluarga ridho sama ridho Ustaz untuk mendapatkan bagian tersebut mohon penjelasannya Ustaz silakan uh, Ibu Nur, Ibu Nur, ya, ya. Ibu Nur dan kaum muslimin dan muslimat lainnya dimanapun berada Anda ridho tetapi Allah tidak meridhoinya karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 menjelaskan rinci dengan pembagian masing-masing. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayin. Fa'in kunna nisaan fawqa falahunna thulutha ma tarak Wain kanan kana wahida falaha nisf wa dan seterusnya. Allah menjelaskan Allah mewasiatkan kepada kalian. Allah mewasiatkan kepada kalian. Dalam harta waris kata Allah laki-laki dengan perempuan satu banding dua kedua orang tuanya mendapatkan sekian sekian sekian kata Allah Subhanahu rincikan oleh Allah sepersetengahnya, seperempatnya seperdelapannya kah atau sepertiganya seperenamnya dua pertiganya dirincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita ingin membuat sendiri saling redho saling redho tidak cukup menjadikan akal itu menjadi halal tapi ada persyaratan yang lain kalaulah hibah hibah pun kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pendapat yang terkuat hibah pun sebagai kan waris satu banding dua antara anak-anak laki-laki dan perempuan tidak bisa itu pada milik anda sendiri di tangan anda apalagi waris yang anda dapatkan dari orang tua karena orang tua wafat dan jangan katakan oh kami redo semua nggak ribut kata siapa anda semua nggak ribut kalau anda cukup redo semua dengan tidak ribut Allah tidak akan menjelaskan dengan panjang lebar mengenai hak ahli waris berapa hak masing-masing. Cukup Allah nak katakan sudah bagi warisan sesuai dengan kerana masing-masing. Seperti Allah menjelaskan dalam jual beli. Hmm. Dalam jual beli Allah cukup mengatakan illa yakun illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jadi jual beli yang kalian saling redha. Jual beli ia saling redha. Tapi waris tidak saling redha. Allah rincikan. Dan setelah ayat Allah jelaskan tentang bagian masing-masing ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عذاب أليم Allah Subhanahu wa taala siapa mendurhakai Allah dalam pembagian waris ya dan melampaui ketentuan-ketentuan Allah tidak ikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala pembagian waris diantaranya maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang pedih di sana kata Allah Subhanahu wa taala ini bukan jual beli. Kalau jual beli boleh kita sering. Insya Allah pada bab waris nanti kita akan jelaskan panjang lebar mengenai ini. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum Ustaz. Dan satu lagi melalui pesan singkat kami bacakan dari Abu Ibrahim ya. di Mataram, Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Uh, Ustaz, jika bibi sudah meninggal, uh, bisakah kita menyedekahkan sejumlah hartanya atau kita masukkan dalam kotak amal masjid untuk kita niatkan pahala tersebut untuk bibi kita. Silakan. Ya. Seorang yang telah meninggal, bisakah kita masukkan hartanya disedekahkan atas hmm. nama dia? Kalau dari harta Anda sendiri, hmm. boleh. Boleh. Ya. Sedekah menurut mazhab para ulama yang terkuat boleh disampaikan untuk orang yang meninggal. Tapi harta dia tidak, karena harta dia orang telah meninggal ini kecuali dia dulu berwasiat. Hmm. Kalau saya wafat, tapi wasiat telah kita jelaskan tidak boleh lebih dari sepertiga keseluruhan hartanya. Seorang telah meninggal langsung dibagi warisnya. Hmm. Dibagi dulu warisnya dia yang menjadi hak anda umpamanya anda yang dapat ahli waris dari mayat ini bibi ini maka ini anda katakan ini saya sedekahkan tentang bibi boleh tapi yang hak orang lain tidak boleh hmm. abillahi taufiq Nam sat Barakallahu wa Jazakallahu Khairan dan berikutnya kita akan beralih ke telepon kembali. Silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami di nomor 0218236543. Silahkan telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Pak Iman di Sumbar. Silakan Pak Iman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami mau tanya Ustaz, ini masalah eh, pembagian eh, harta ya. Kayak misalnya ada tanah misalnya ada beberapa hektar. Kebiasaan di daerah kami itu eh, itu jatuh kepada eh, perempuan gitu. Uh, laki-laki nggak dapat Pak Iman? Yang laki-laki itu biasanya tidak ada bagiannya gitu tidak dapat bagian sama sekali. Hmm, nah, itu bagaimana menurut hukum Islam? Kemudian juga ada harta apa seperti tanah yang turun temurun dari kakek-kakek dahulunya. Nah, kemudian eh, sudah turun menurun itu bagaimana eh, cara pembagiannya eh, menurut hukum Islam? Jadi kira-kira mungkin itu Ustaz eh, pertanyaan kami. Eh, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman yang bertanya dari Sumbar. Sumatera Barat ya. menanyakan bagaimana tentang kebiasaan di ya. suatu daerah yang menerima waris itu hanya perempuan saja, laki-laki hmm. tidak. Hmm. Saya katakan bagaimana juga dengan kebiasaan seluruh daerah yang lain yang menerima waris hanya laki-laki saja, perempuan ya, tidak. Perempuan tidak. Hmm. Dan ini terjadi masa jahiliyah. Hmm. Ya. Dan bahkan laki-laki yang belum bisa berperang di iya, masa jahiliyah tidak menerima waris sudah ada masa jahiliyah artinya cara bagian jahiliyah ini sudah ada sejak Rasulullah dan karena itu Allah menurunkan ayat waris yusikumullah fi auladikum mhm. lidzakari mislu hadzir ini Allah mewasiatkan dan ini langsung nas dari Allah nas hmm. la yahtamilu ta'wil tidak bisa ditakwil ta'wil Allah mengatakan satu laki-laki sama dengan hak dua perempuan satu banding dua ya maka apa yang terjadi ada secara kebiasaan tadi baik yang diberikan suruh untuk perempuan mm. atau diberikan suruh untuk laki-laki ini tentang firman Allah dan dikhawatirkan mereka terkena ancaman Allah ya asillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha siapa yang ingkar kepada Allah setelah ini langsung setelah ayat waris Allah mengatakan firman ini siapa yang menerakai Allah dan melampaui batas-batas ketentuan Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya. Kita yang tahu dalam hal ini, kembalikan bagi langsung. Hmm. Khawatir kita akan dibagi tidak sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran. Ya. Waktu kita masih hidup, ingatkan anak-anak. Hmm. Ajarkan kepada mereka cara membagi waris yang sesuai dengan firman Allah. Wabillahi taufik. Minimal dari keluarga kita sendiri, setiap keturunan kita. Ya. Sebelum kita mengingatkan kepada apa Bapak Ibu kita mungkin yang belum bisa menggunakan syariat Islam ini saja, ya. Atau baiknya bagaimana Ustaz untuk menyelesaikan permasalahan ini dari Bapak tadi? Mumpung masih hidup semuanya, hmm. Hmm. sampaikan kepada mereka begini cara waris pembagian waris dalam Islam. Hmm. Dalam firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembagian waris malah hadis Rasulullah tidak terlalu banyak mengenai waris cara pembagian waris semuanya langsung Allah dari, atas arasnya hmm. membagi cara bagi warisan hmm. ya Ustaz Barakallahu Fikum dan berikutnya kami tunggu kembali bagi anda yang ingin bertanya silahkan di 0218236543 telepon yang selanjutnya halo halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak siapa di mana Bapak Ibnu Hadi di Lampung silakan Bapak Ibnu ini Dad mau nanya masalah pembagian apa ini ya? Waris, ya. termasuk pembagian waris termasuk hibah. Yeah. Ya, ya. Misalnya begini Dad. Yeah. Orang tua itu memberikan jatah kepada beberapa anaknya. Bentar, ini orang tua masih hidup? Masih hidup, masih hidup. Eh, kamu menakutkan kalau sudah meninggal <laughs> terus terus Pak Hadi. <laughs> Nah, masih hidup, masih hidup. Jadi misalnya anak A, B, C itu sebenarnya dapat sekian sekian, yeah. tapi pemberian itu hanya boleh diambil setelah orang tua itu nanti meninggal. Ya. Hmm. Itu hukumnya bagaimana dan? Pembagiannya bagaimana pembagiannya? Satu banding dua ke atau bagaimana? Pembagiannya begini, misalnya di sama rata. Sama, sama rata. Laki perempuan sama rata laki perempuan sama rata walaupun mungkin nilainya berbeda misalnya begini tadi hmm anak yang nomor satu dapat satu peta katakanlah tanah harganya mungkin hanya sekitar 10 juta. Ya. Tapi yang sebelah sana nanti ada yang mungkin anak itu lebih memerlukan dapat harganya yang lebih agak tinggi begitu. Ya, Jadi ya. berbeda-beda. Ya. Tapi dengan satu syarat bisa dimiliki secara permanen setelah orang tua meninggal. Ya. Istri beliau nggak dapat? Ya, istri gimana pak? Istri nggak dikasih dia? dia? Istri nggak dikasih dia. Istri enggak, bapak. ini untuk anak-anaknya saja. Hmm. Ya, teh. Ya. Cukup bapak. Jadi kalau oh, iya. Allah berfirman. Ya, silakan San. Ya, Ibnu Hadi menanyakan ya. tentang seorang yang masih hidup dan mengatakan, ini saya bagi kalian sebidang tanah masing-masing, hmm. harganya mungkin berbeda, ya tetapi ini kalian miliki secara ya. permanen setelah meninggal. Ya. Apakah ini waris atau hibah namanya? <laughs> ini tidak hibah namanya. Mm-hmm. Ya. Bila seorang meninggal, yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi dalam hadis diberikan Muhammad bin dengan sanad yang sesuai kepada Aisyah, sekarang aku aku merasa sudah dihibahkan. Mm-hmm. Sudah dihibahkan. Kemudian dia dia mengatakan, aku merasa sakit akan meninggal. Mm-mm, belum diterima setiap Iya. Dan engkau belum menerimanya, maka dia sekarang menjadi malu warisin. Mm. Jadi harta waris. Apalagi yang tadi sudah diterima. Iya. Yeah. Kau sudah diterima oleh anak-anaknya, maka persyaratan tadi dia nggak batal. Mm-hmm. Persyaratan tadi dia nggak batal. Ya. Kalau belum mereka terima, belum mereka terima, belum mereka eh, tempati tanah tersebut maka dia menjadi waris ketika bapak itu meninggal jelas ini Pak Ibnu Hadi jelasnya. jelas ya eh? taufik. Dan pembagiannya mesti harus secara Islam satu kemudian. Secara waris. Iya, Ya. Kalau belum diterima, tapi kalau sudah diterima oleh mereka sekarang, uh -huh. ya, itu menjadi milik mereka dan sah, maka persyaratan tadi tidak diperhatikan. Baik, Ustaz. Perlu diindahkan. Wabillahi taufik. Nah Ustaz terima kasih dan berikutnya kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bersama kami di 0218236543 silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Ibu dengan Ibu siapa ya. di mana? Terima kasih. Saya Ibu Kurnia dari Madura. Silakan. Iya. Ya. Begini Ustadz, yeah. kami punya harta warisan yang turun temurun. Iya. Yeah. Iya. Sampai sekarang belum terbagi. Iya. Yeah. Ya dengan uh, dengan uh, alasan kami kami itu dapat <clears throat> wasiat bahwa uh, warisan ini yang berupa rumah banyak ini boleh ditempati oleh siapa anak keturunan uh, yang belum punya rumah itu. Oh, sebentar, ini pemilik pertamanya mengatakan apa dulu Ibu? Nah, jadi warisan ini jangan dibagi gitu, Ustaz, jangan oh, dijual. Uh, sebentar, ini mengatakan ini masih masih ketika masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia ya, mengatakan apa? Sudah, ya, mengatakan bahwa uh, uh, apa rumah-rumah ini jangan dijual, hanya boleh ditempati oleh anak keturunan yang tidak punya rumah. Yang tidak punya rumah dan kami uh, dalam hal ini uh, saya Ustadz sudah keturunan ke delapan. Masya Allah. Iya. Ya, dan sampai sekarang tidak uh, terbagi gitu. Dan um, al, apa ya rumah rumah ini banyak yang kosong gitu, tidak terawat gitu. Dan kami sudah susah seandainya mau membaginya itu sah. Iya. Iya. Cukup Ibu? Bagaimana ini Ustaz? Iya. Sebaiknya gitu. Iya. Mm. iya. Baik Ibu Oh, tercatat Ibu, Ibu sebentar. Mm. Iya. Mm. Tercatat di Departemen Agama atau tidak itu perkataan itu atau hanya Hanya itu, TPL zaman Belanda. Oh iya, belum ada pemerintah. iya, iya, iya, iya Ustaz. Jadi ya. memang sudah tidak keurus, tidak ada sertifikat -hmm. gitu. Iya, iya. Iya. iya. Ya, terima, terima kasih Ustaz. Itu saja. Jazakallahu khair. Oh iya. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala alam dalam hal ini rumit masalahnya emang. Iya, rumit Andai dahulu pemiliknya ini mengatakan bahwa ini jangan dijual. Ini adalah wakafku untuk keturunanku yang miskin yang tidak punya rumah silahkan tempati ini dan rawat. Hmm. Ya. Maka ini namanya wakaf. Wakaf zari seperti pernah kita bahas. Yang pernah kita bahas ini namakan dengan wakaf zari siapa saja keturunannya yang miskin tidak punya rumah tinggal di sana. Rumah yang andai sana anak semua punya rumah, maka dikembalikan untuk wakaf yang lain. Ini dibaguskan, dirawat, disewakan. Dirawat dan disewakan, tapi tidak boleh dijual. Bila nanti ada yang miskin, dikeluarkan pengontrak yang baru ini, yang kontrak, kemudian masuk anaknya yang miskin tidak punya rumah tadi. Ya. Ya saya khawatir ini mungkin lebih dekat kepada wakaf zarli hmm. ya, bukan dia mengatakan ini warisan jangan di karena dia mengatakan demikian tapi kalau dia menga, kalau dia mengatakan bahwa ini ya ini adalah hibah nggak jadi dihibah ini adalah wakaf, sepertinya dekat kepada wakaf zarli wabillahi taufik nah, nah, kalau bisa dirujuk uh, kantor agama setempat, tinggal dikukuhkan sebagai wakaf zari seperti yang pernah kita jelaskan bahwa ini adalah wakaf. Tapi wakafnya bukan untuk masjid, mm-hmm. bukan untuk sekolah, bukan, tetapi untuk anak-anaknya dia. Mm itu. itu. kami undang kembali bagi Anda uh, penelpon yang berikutnya di kesempatan pagi hari ini silahkan di 0218236543. Halo. Ya, kami nantikan kembali bagi Anda yang memiliki permasalahan dan ingin bertanya seputar hibah silahkan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo? Silahkan. Masih menunggu Ustaz, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Ya, pertanyaannya sebagai berikut Ustaz. Nah, Ustaz, uh, kita sering sekali Eh, dalam pergaulanan pergaulan di masyarakat ini saling memberi kemudian kemudian pada saat memberi uh, ada persyaratan-persyaratan ini kuberikan kepadamu dengan persyaratan kamu harus menjaganya dan merawatnya dan jangan kamu jual sampai anak keturunanmu. Uh, perjanjian semacam ini nih batal atau tidak satu hukumnya? Silakan. Ya setelah kita bahas sebelumnya. Hmm, ya. Kalau persyaratan tidak boleh menjual batal. Hmm. Tapi kalau persyaratan menjaga tidak pun dipersyaratkan kewajiban yang menerima itu untuk menjaga. Hmm. Karena tidak dijaga termasuk itu antul mal. Uh, Membuang-buang iya. harta. Hmm. Wabillahi taufiq Nah, Ustaz. Uh, kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin menghubungi kami silakan di 0218236543. Halo. 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu ah, siapa uh, ini dari Umu Abdillah di Balikpapan. Silakan, Ibu. Uh, begini Ustaz, uh, <coughs> di Jawa dulu kan uh, Mbah itu sebelum meninggal punya tanah. Iya. Jadi Mbah ini sebelum, kakek apa nenek Ibu? Kakek. Oh, teh. Ya, sebelum laki-laki ya. Iya, sebelum meninggal dia berpesan nanti kalau saya meninggal ini dibagi rata gitu. Ya. uh, jadi anaknya ada tujuh kemarin hmm. itu sempat dibagi rata dan bentar laki-laki perempuan tujuh tujuhnya atau perempuan semuanya? Iya, ada laki-lakinya dua Ustaz. Ya, tadi. Uh, eh, terus ibu saya kebetulan meninggal dan saya dibagiin satu bagian uh, punya ibu saya dan saya diba uh, saya bagi dua dengan adik gitu. Saya cuma dua saudara Ad, uh, perempuan, perempuan dua-duanya. Dua iya. Nah, gimana itu hukumnya ya Ustaz ya? ya ya Atau Eh, saya kemarin sudah memperingatkan ke saudara ibu saya bahwa uh, kalau warisan itu harus dibagi dengan sesuai perhitungan. Tapi mereka berdalih kalau mbah dulu uh, berpesannya harus dibagi rata gitu dan semuanya terima gitu. Ya baik ibu. Ya. Cukup. Terima ya. kasih. Uh, terus yang kedua Ustadz e, kalau misalkan kita jual emas tapi kita bayarnya nyicil itu boleh atau tidak ya? Ya, ya. Terima kasih Bu. Itu ya, ya. jawaban ya. dari Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya kira pertanyaan terakhir ya. Nah, Ustaz, ya, nah, Ustaz. Dalam kesempatan sekali ini. Pertanyaan mengenai yang pertama. Uh, e, Allah, masyafa'a Seharusnya seorang muslim tidak melakukan wasiat atau memberikan pesan yang bertentangan dengan pesan Allah memang tadi orang tua berwasiat tapi wasiat Allah lebih penting diikuti atau wasiat orang tua Allah mengatakan yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hazil unsaya ini Allah mewasiatkan kepada kalian bahwa untuk anak-anak kalian tersebut warisan itu dibagi satu banding dua Anda mengatakan tidak saya berwasiat kamu semuanya harus sama ya ini namanya durhaka atau tidak namanya kalau saja Anda mengatakan kepada anak-anak Anda, ini nanti dibagi satu banding dua ya. Enggak Pak, sebagai yeah. bagi rata. Oh udah saya cabut umur <laughs> yeah. kata orang tua. Anda sebagai orang tua. Ini karena yakin karena ketidaktahuan. Mm-hmm. Ketidaktahuan kita dengan syahadat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah terlanjur ini kemudian mm. mengatakan kami rela seluruhnya. Kalaulah di waktu itu hibah mungkin masih ada perkataan para ulama yang membolehkannya itu diterima mm. langsung. Tapi kan tidak yang mengatakan ini saya wasiatkan bagi nanti setelah saya wafat. artinya ini warisan. mm Maka wasiatnya tadi tidak perlu diperhatikan. Walaupun mengatakan kami redo semuanya, kata siapa pada semua. Cobalah bagi dulu satu banding dua. Nanti yang dapat bagian dua redo atau tidak? Yeah. Kalau dia redo dia hibahkan. Ya udah. Sebentar umpamanya ini ada uh, tadi lima perempuan, dua laki-laki. Mhm. Kalau andai uangnya 900 juta rupiah, Berarti masing-masing perempuan mendapatkan 100 juta, hmm. laki-laki hmm. mendapatkan 200 juta, 200 juta. Hmm. Jelas? Hmm. Setelah Anda terima 200 juta, sekarang terserah Anda. Anda redo mau dibagi yang 100 juta lagi rata dengan hmm. adik-adik Anda perempuan silahkan. Ya. Itu baru boleh ketika setelah Anda terima. ya belum Anda terima lalu Anda redo. Hmm. Anda redo karena belum terima, yakin terima atau tidak perlu yeah. tahu Anda. Yeah. Tapi coba 100 juta akan dibagi lagi <laughs> yeah. kan memberatkan. Yeah, Tapi kalau sudah dibagi, kemudian anda berikan lagi mm. kepada adik-adik perempuan atau ada adik perempuan ada di antaranya yang uh, susah hidupnya, saya hibahkan kepada mm. dia. Hmm. Tidak ada masalah. Tapi setelah dibagi, mm. Allah taala kasus yang dijelaskan oleh ibu tadi, Ibu Abdullah tadi, bagi ibu yang telah menerima mm. jatah ibunya harusnya setengah, sekali dapat penuh. Mm. Ya. Maka Allah taala berikan kepada yang, yang paman apa paman, paman yang ada paman yang ya. dua laki-laki tadi sebagian <coughs> hitung lagi bagi duanya bagikan mereka sisanya kalau mereka mengatakan kami ikhlas tidak ada masalah pertanyaan yang kedua mengenai beli emas jual beli emas dengan cara tidak tunai, tidak tunai. atau dengan cara nyicil ya. fatwa kan oleh Dewan Syariah Nasional ini boleh tapi sangat disayangkan dan saya pikir hendaklah Dewan Syariah Nasional berhati lapang dan jernih untuk meninjau kembali fatwa ini nomor 77 tahun 2010 yang membolehkan merubah emas atau jual beli emas dengan cara nyicil karena fatwa ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh AIV lembaga internasional yang mengeluarkan panduan perbankan Islam kemudian bertentangan dengan fatwa OKI dan fatwa Rabiul Alam Islami yaitu lembaga internasional di bidang fatwa yang berpusat di Saudi Arabia yang mengatakan jual beli emas haruslah tunai. Tidak boleh merubah yang tidak tunai untuk emas. Dan lebih dari itu dia bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan ya, "Fa idza ikhtalafat al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Bila berbeda ya, berbeda. Emas rupiah berbeda, tapi masih satu ilat kata Rasulullah, maka boleh dijual uh, dengan cara tidak sama nominalnya tetapi haruslah ya dan biyadin itu tunai kesalahan fatwa dari Dewan Syariah Nasional ini hendaklah jangan kita ikuti karena tidak ada seorang pun yang selamat para ulama mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mereka mengeluarkan fatwa juga tapi bila salah fatwa mereka maka kewajiban kita untuk tidak mengikutinya hmm. ya, ya saya kira ini penutup dari hmm. pertemuan kali ini wabillahi taufik Namsat barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini dan sebagai penutup istitab. Ya. Semoga dalam pembagian hibah tadi kita mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga niat baik kita tidak menjadi dosa dan kudurhakan kepada Allah. Orang yang berniat baik menghibahkan kemudian ditarik kembali dia tidak mendapatkan pahala maka disamakan dengan Rasulullah dengan anjing yang menelan mentahnya maka ilmu kita pengetahuan kita akan din sangat membantu kita untuk mentaati Allah jalla fi'ula dan syarat sahnya amal kita Assalamualaikum warahmatullahi